رحمكم الله Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmatnya. Kita berharap semoga dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita mampu syukurinya. Jangan jalan nikmat yang Allah berikan kepada kita kita mampu untuk sesungguhnya dengan jalan kita berusaha untuk selalu taat ya Allah Subhanahu Wa Taala Senantiasa zat yang Allah berikan nikmat kepada kita. Para muslimin, jemaah Allah. Jika kita memperhatikan kondisi Islam di saat-saat ini kondisi Islam di zaman kita hidup ini maka kita akan mendapati satu jawaban yaitu Islam ini sudah mulai menampakkan tanda-tanda akan bercahaya, akan menerangi seluruh kekerasan di atas muka bumi. Maka saya berharap kepada seluruh hadirin supaya kita rajin-rajin membaca berita. Saya berbicara apa adanya. Saya berbicara ini saya bertanggung jawabkan dunia dan akhirat. Kalau Jemaah sekalian hanya mengandalkan melihat dan mendengar dari tayangan televisi tidak akan mendapat kebenaran yang semestinya, yang sebenar-benarnya. Karena di sana banyak tipuan-tipuan, banyak kebohongan-kebohongan dan itu sudah dikatakan Rasulullah. Itu yang dimaksud sanawatul khada'ah, tahun-tahun penuh penipuan. Nabi sudah mengatakan tidak mungkin Nabi berbohong. Kalau Nabi mengatakan Kemudian ada pertanyaan dari seseorang, apa betul? Ya, berita-berita itu dikatakan bohong berdasarkan hadis itu. Maka ini tafsirannya berarti orang itu mendustakan Rasul lebih membenarkan berita itu. Ini sangat tidak masuk akal. Ya, jadi saudara Allah, saudara Rasul Karim. Ya, maha benar Allah, maha benar Rasulnya yang mulia. Jadi Coba amati perkembangan dunia hari ini. Ya, sekarang zaman internet. Ya maaf maaf, jangan punya. Tapi insya Allah nggak ada ya. Kalau di tempat ini nggak ada. Biasanya kalau di luar orang cari HP mahal-mahal supaya bisa ya untuk foto, untuk MP3, lagu-lagu musik-musik. Itu manfaatnya tidak ada. Ya, si musibah celakanya banyak. Manfaatkan untuk membaca keadaan dunia. Ya. Nah, kita dapati sekarang di Amerika maupun di Eropa, umat Islam bahkan di Cina sendiri, umat Islam itu umat non Muslim, orang orang kafir. Jadi orang di luar Islam itu kafir namanya. Kalau ini bahasa syariat, di luar Islam itu bahasa syariat ini kafir. Yang non itu ya kita saja yang pakai non. Mestinya kalau non itu non AC. Itu non kosong. Ya. Nah orang-orang berbondong-bondong ya. Orang-orang di luar Islam ini masuk ya ke agama Islam. Dan yang mengherankan ini yang masuk-masuk ini bukan orang bodoh bukan orang lapar, orang pintar. Ya, orang pintar, orang punya tulus. Nah, tetapi kenyataan itu berbalik dengan kondisi umat yang sudah Islam, lahir Islam, nenek moyangnya Islam, kemudian murtad. Itu biasanya karena urusan perut. Ya. Nah, hari ini subhanallah luar biasa ya. Jadi berbondong-bondong mereka itu masuk Islam. Dan yang membuat kita gembira yang masuk Islam ini orang-orang pintar dan orang-orang berduit. Di antaranya saya membaca berita ada seorang astronot wanita dari India. Ada yang baca berita ini? Seorang astronot wanita dari India beragama Kristen namanya Yunita. Ya. Saya lupa nama belakangnya. Ketika dia naik ke bulan, ya, ketika dia naik ke bulan, dia melihat dari bulan pakai alat teleskop. Seluruh bumi ini gelap. Seluruh bumi ini gelap. Hanya ada dua titik yang terang. Dua titik itu diteropong dengan alat. Dia adalah Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Dan di sana tidak ada suara-suara yang bisa didengar. Kata si perempuan ini. Kecuali satu suara. Suara azan. Subhanallah. Allah tunjukkan kekuasaan Allah gitu. Kan. Sehingga dia pulang dari pengembaraannya ke luar angkasa, dia pulang langsung menyatakan Islam. Satu lagi seorang profesor, kalau dilihat dari namanya orang Prancis, Laurent siapa gitu. Itu dia mengatakan seperti ini. Kita mestinya berterima kasih kepada kaum muslimin Kalau saja tidak ada umat Islam yang melakukan tawaf tawaf di Ka'bah. Bumi ini akan berhenti berputar. Maka kita patut berterima kasih kepada umat Islam. Ya, ini kata mereka. Jujur pengakuan. Sehingga orang-orang pintar seperti itu dia mendapatkan kebenaran melalui ilmu yang dia cari ya, akhirnya mengantarkan mereka kepada Islam nah maka saya ingin sampaikan di sini masyarakat muslimin rahimahullah kenyataan inilah yang menakutkan orang-orang yang anti kepada Islam yang tidak suka kepada Islam sehingga kalau bisa pemberitaan-pemberitaan yang menyangkut Islam itu ditutup kalau bahasa sekarang itu diblokir di blok ya, dengan berbagai alasan radikal lah ini lah itu sebetulnya alasan yang dicari-cari ya contohnya yang sudah ramai semua kita tahu ya diblokirnya belasan situs-situs Islam ternyata mengundang reaksi yang keras justru reaksi ini bukan bukan hanya dari kalangan aktivis atau ulama Anggota-anggota dewan itu bersuara, komisi satu bersuara berapa orang? Bersuara semua. Tindakan gegabah itu. Ya, kalau yang bersuara orang-orang yang berjenggot ya mungkin alah. Tapi ini orang-orang politikus bersuara itu tindakan gegabah. Bahkan ada yang mengatakan itu tindakan menunjukkan fobi terhadap Islam, anti-Islam. Ini kata mereka, silakan baca beritanya. Saya simpan sampai sekarang. Dan kemarin ada beberapa penggede-penggede yang datang itu saya tunjukkan berita itu. Ini loh beritanya. Seperti ini, baca sendiri. Ya, reaksi muncul. Jangan tanya kalau dari kalangan ulama, Ustaz Arifin Ilham, A'agin. Wah, luar biasa. Ya. Semua praktisi apa sampai bagian pemberitaan ini para media media ini semua mengangkat suara ini tindakan gegabah ya tindakan yang bisa mengindikasikan hobi terhadap Islam tidak pun mereka berkata seperti itu jauh-jauh hari Allah sudah memberitahu yuriduna liyutfi'u di bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihan mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Islam ini ingin dipadamkan dengan mulut-mulut mereka. Dengan propaganda-propaganda kosong mereka. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam. Ini kata Allah. Inginnya mereka Islam itu dibenamkan. Tetapi apa yang terjadi? Wallahu mutimmu nurihi. Allah bahkan lebih menyempurnakan cahayanya. Sekalipun orang-orang musyrik tidak suka. Karakter Islam sepanjang sejarah kalau dia ditekan, kan begini, dia muncrat. Dia naik. Ini sejarah sudah membuktikan. Maka itulah kekhawatiran daripada orang-orang yang anti pada Islam. Mereka tidak ingin umat Islam ini tahu apa yang sebenarnya hari ini sedang terjadi gitu. Ya. Jadi ya itu supaya kita tahu, jadi saya cerita. Nah, kemudian kita lanjutkan pengajian kita yang keberapa? Ya, 33 kan? Ya ya 33 kalau nggak salah ya, tanda di tanda tanda kecil ya jadi Syekh Yusuf bin Abdullah Al Wabil pengarang kitab Asratus Sa'ah ini memasukkan di antara yang termasuk di antara tanda-tanda kiamat kecil yaitu banyaknya orang yang menginginkan kematian banyaknya orang yang menginginkan kematian Ya. Ada dua hadis yang dikilkan oleh beliau ya. tentang e, kenyataan banyaknya orang nanti di akhir zaman yang menginginkan kematian. Ya, salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini paling banyak meriwayatkan hadis tentang akhir zaman. Dan hadis ini derajatnya sahih Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, La ta'umu sa'at hatta yamurra rajul di qabri rajul, fayaqulu ya laitani makana. Ya, tidak akan atau belum terjadi hari, belum terjadi hari kiamat sampai nanti akan ada orang yang melewati satu kuburan. Ya, sampai nanti akan ada orang yang melewati satu kuburan kemudian dia berkata ya ya laitani makanahu aduhai andai kata aku bisa seperti yang di dalam kubur itu hadisnya sahih Bukhari Muslim jadi di antara tanda akhir zaman itu banyaknya orang yang menginginkan kematian ya orang melewati pekuburan dia melihat pekuburan dia berkata aduhai Andai kata aku bisa seperti orang yang di dalam bumi itu. Ya, di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda diawali dengan sumpah. Walladhi nafsi biyadi. Demi jiwa Muhammad yang berada ya. Demi zat yang menguasai ya jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. La tanhabud dunia hatta yamur ar-rajul 'ala al-qabri fa yatamarradu 'alayhi ya fa yaqulu ya laitani kuntu makana amin ashabi ya wa laysa bihi wa laysa bihi din illa al-bala demi jiwa Muhammad yang berada dalam kuasa Allah dunia ini belum akan habis dunia ini belum akan binasa Sampai nanti tiba saatnya seorang itu melewati satu kekuburan dan dia berhenti. Saya saya tamarradu alaih, dia berhenti di atas kuburan itu sambil dia mengatakan, "Ya lain laitani kuntu makanan." Bahaya Allah, andai kata aku menjadi seperti penghuni kubur itu. din illa balak dia mengatakan yang demikian itu bukan karena agama, tapi karena beratnya ujian. Nah, nah mari kita bicarakan hadis ini. Dua-duanya sama. Ya. Intinya akan ada di akhir zaman nanti orang-orang yang lebih senang memilih mati daripada hidup. Banyaknya orang yang ingin segera mati. Sampai-sampai digambarkan dalam dua hadis ini, ketika dia melewati kekuburan, dia merasa ya Allah, kalau saja saya seperti orang yang sudah ditanam itu. Dan dia menginginkan mati itu, ya, bukan lantaran perkara agama. Ya, tetapi karena beratnya ujian. Nah, Sudahkah yang terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Mari kita perhatikan ya. Di zaman kita ini, di zaman kita hidup sekarang ini, di tengah sulitnya manusia ya, memikirkan untuk bisa bertahan hidup. Sulitnya mencari penghidupan. Ya, banyaknya kemiskinan. Ya. Banyaknya kelaparan. Ya, sulitnya mencari lapangan kerjaan. Sementara mereka harus menanggung beban hidup yang tidak ringan. Mereka hidup di zaman yang keras. Zaman yang tidak peduli. Di mana kerusakan demi kerusakan terpampang di depan mata. Ya, dalam kondisi zaman yang rusak, zaman serba tidak peduli, ya, ya. Orang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, Sementara banyak manusia untuk bisa hidup ya bertahan hidup saja susah. Ya, sulit cari penghidupan. Ya, dia berpikir harus ada ya tanggung jawab yang harus dia pikirkan untuk diberikan makan, diberikan uang sekolah dan sebagainya. Sementara dia tidak bisa memenuhi itu semua. pada gerhana bulan. Dan nanti tak ada isya mungkin kita melaksanakan sholat sunnah khusus ya sholat sunnah gerhana bulan. Apa tadi? Ya, dalam kondisi keadaan zaman yang serba keras, Ya, manusia sudah buntur akalnya. Ya, dia berpikir bagaimana bisa menghidupi keluarga, mencari kerja sulit. Dia putus asa menatap masa depannya. Dia berpikir, jangan saya saja sulit, bagaimana dengan anak-anak saya nanti? Ya, untuk dapat makan sehari sekali saja sulit sehingga kita dapati ya, kita dapati kenyataan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi ini benar. Ya. Banyak orang akhirnya menjatuhkan pilihan memilih mati daripada hidup. Ya. Mereka mencari kematian dengan jalan bunuh diri. Mungkin di atas hadirin ini beberapa tahun yang lalu pernah melihat pemberitaan di televisi saya kalau tidak salah di Jawa Barat ya. Satu keluarga, kalau saya tidak salah ceritanya itu, satu keluarga, bapak, ibu dan tiga atau empat orang anaknya. Ya, anaknya dulu dengan istrinya diminumin racun. Ya, diminumin racun Terakhir baru dia yang minum satu. Tetapi sebelum dia mati, dia sempat menulis surat. Intinya apa? Dia memilih untuk mati. Ya. Anak istrinya, dirinya sendiri. Karena apa? Berdasarkan isi surat itu. Dia sudah tidak, tidak lagi bisa berpikir bagaimana bisa menafkahi keluarganya. Maka dia menentukan pilihan dia saya mati saja. Dalam surat itu dia berpikir, ya itu yang saya katakan tadi. Bagaimana dengan anak-anak saya nanti? Hanya dia pilih bunuh diri masalah. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya. Demikian juga ada yang mati dengan cara yang lain sama saja judulnya bunuh diri. Ada yang menabrakkan dirinya ke kereta api. Banyak sekali. Ada yang gantung diri. Ya. Kalau minum racun paling banyak. Ya mungkin karena barangkali ya tidak terasa sakit mungkin mungkin saya sih nggak mau coba kalau kita. Ya. Kalau nabrak kereta api kan lebih. Nah, minum racun ada yang menikam dirinya sendiri. Ini terjadi semua. Karena apa? Sulit mencari penghidupan, bertahan hidup saja susah. Di tengah hidup zaman yang keras seperti ini. Di mana digambarkan di hadis yang terdahulu orang-orang soleh sudah tinggal sedikit. Iman manusia pada rusak. Maka orang-orang yang lemah imannya menentukan pilihan biar saya mati. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul ini benar terjadi hari ini. Banyaknya orang yang menginginkan kematian. Ya. Maka dua hadis ini dikomentari oleh seorang imam ahli hadis, ya, Al Hafiz Ibrahim Al Iraqi, ya ahli hadis abad yang ketujuh. Dalam membahas masalah ini, dua hadis ini dikomentari oleh eh, Al Hafiz Ibrahim Al Iraqi karena beliau Biasanya karakter manusia dia tidak ingin mati. Dia kalau bisa ingin hidup lama gitu. Ya, kata ya, Imam Ibrahim al rafi ya. Tetapi ya, jadi kalau bahasa Qur'annya Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Ya, jadi saya Ibrahim Asyraf itu mengatakan seperti itu. Biasanya manusia itu tidak ingin mati. Dia ingin kalau bisa dia hidup lama. Nah, bahasa Qur'annya seperti itu Allah mengatakan bahwa Allah itu tahu manusia ini pada umumnya ingin lari dari mati, nggak ingin mati gitu. Nah kata saya Ibrahim Asyraf biasanya manusia tidak ingin dia mati, lari dari kematian. Tetapi karena sulitnya hidup, karena himpitan keadaan hidup di akhir zaman. Di tengah iman yang lemah. Di tengah rusaknya zaman. Maka manusia lebih memilih mati daripada hidup. Ya. Dan ini persis apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Rasul yang ahli hadis, ahli qiraah. Ya. Ibnu Mas'ud ini ahli hadis, ahli baca Quran, bacaan Qurannya indah. Sampai Nabi pernah meminta, Baik Ibnu Mas'ud bacakan Al-Quran untuk saya. Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana saya mau bacakan Al-Quran kepada Muhammad Rasulullah? Padahal Al-Quran itu Allah turunkan di dadamu. Tapi kata Rasulullah, tidak, saya ingin mendengar darimu. <clears throat> Kata Ibnu Mas'ud dalam asar Ibnu Mas'ud, yang kaulnya Ibnu Ibnu Mas'ud yang dikemas dalam satu sair yang singkat gitu ya. <clears throat> Kata yang termasuk bahwa nanti di akhir zaman orang itu berharap kalau saja kematian itu dapat dibeli, dia akan beli itu kematian. <clears throat> Ala aisyu mala khairu Ala mautun yugaru fa ashtari. Hidup ini memang sudah tidak ada kebaikan. Dia menggambarkan keadaan nanti pada zaman orang akan berkata seperti itu. Ala aisyu mala hidup ini memang sudah tidak ada kebaikan. Ala mautun yubahu ini. Adakah kematian yang dijual sehingga saya dapat membeli kematian itu? Seperti itu dasarnya akhir zaman. Manusia ya, lebih memilih mati daripada itu. Ini termasuk fitnah akhir zaman. Itu makanya kita bahas ini karena ini sedang terjadi gitu. Harapannya apa? Alhamdulillah jangan sampai ya kita terkena fitnah-fitnah yang zaman ini. Ya. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah, banyaknya orang yang menginginkan kematian. Ya. Akhirnya mereka pilihkan memilih dengan jalan bunuh diri dengan berbagai macam cara. Itu yang keberapa? 33. Ya. Kemudian yang ke-34 yaitu catatan antara tanda-tanda kecil dari kiamat yaitu berdekatannya zaman berdekatannya waktu waktu itu terasa cepat ya di satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga riwayat Imam Ahmad ya jadi kata Rasulullah la taqumu sa'at hatta yataqarraba az-zaman wa taqulu as-sanatu kasyahr ya wa yakuna syahr kal jum'ah wa takuna al jum'ah kal yawm wa yakuna al yawm kiamat belum akan terjadi sampai zaman ini nanti menjadi dekat waktunya menjadi singkat maksudnya nah ini tanda-tanda kiamat juga jadi kiamat belum akan terjadi sampai waktu ini menjadi singkat sehingga kata Rasulullah, satu tahun bagaikan satu bulan. Ya, Fatakun sana suka sahar. Satu tahun bagaikan satu bulan. pun sahar kan Jumat. Satu bulan bagaikan satu pekan. Satu Jum'at. <clears throat> Dulu hitungan umat Islam itu bukan minggu, satu Jum'atan. Dulu karena hari besar umat Islam hari libur dulu, ya zamannya kita dulu sekolah yang umurnya 40 ke atas itu ya, liburnya itu dulu hari Jumat. Tapi karena memang yang Yahudi dan Nasrani sudah dikatakan Allah di Al-Quran. Ya, walan tardu'an kal Yahud walan nasara dan tattabi'a lah orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada orang Islam sampai orang Islam mau mengikuti milah. Milah ini bukan saja agama, tapi apa? Cara hidup, perilaku hidup bukan sekedar agama. Apa yang menjadi kebiasaan mereka orang Yahudi dan Nasrani nanti akan diikuti. Ya. Akan diikuti. Jadi hadis yang lain Rasulullah jelaskan, nanti kalian setapak demi setapak, sehasta demi sehasta ya akan mengikuti ya mereka sampai mereka masuk lubang biawak kalian pun akan mengikuti ini hadisnya sorry ya, ternyata mereka siapa al Yahud dan Nasoro orang Yahudi dan ya. jadi dulu itu hari liburnya hari hitungan satu pekan itu satu Jumat dulu itu kalau sekarang sudah tidak laku yang berlaku satu minggu ya jadi kiamat belum akan terjadi hatta yatatarrab yatatarrab zaman. Zaman ini menjadi singkat, menjadi dekat. Fatakun sanat kasyahr sehingga satu tahun seperti satu bulan. pun syahr kal jum'at satu bulan seperti satu jumatan satu pekan. Satu pekan seperti kan jauh seperti satu hari. Satu hari seperti kasaah seperti satu jam. Ya. Satu jam kata Rasulullah kalau kalkirati ubasa seperti terbakarnya pelepah kurma sebentar dibakar habis. Nah, sudah sudahkah ini terjadi? Zaman itu menjadi waktu itu menjadi singkat. Nah, dalam mengomentari ini Eh, Syekh Yusuf Al-Babil mengatakan ulama memberikan beberapa komentar terhadap masalah ini. Yang pertama di antaranya tentang berdekatannya zaman ini, komentar dari Imam Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani. Nah, ini pun ulama ahli hadis abad pertengahan abad ke-7 Hijriah yang bermasalah Syafi'i. Ya. Bahkan dia bergelar Al-Hafiz. Ya. Orang yang hafal ribuan hadis Al-Hafiz. Ya. Bahkan dia dibilang pada zamannya Amirul Mukminin, Amirul Mukminin bin bidang hadis. Ya. Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang hadis tadi itu, perdekatannya zaman itu sudah terjadi di zaman kita. Itu sudah terjadi di zaman kita. Ya, Lantaran apa? Lantaran hilangnya keberkahan waktu. Hilangnya keberkahan waktu. Apa maksudnya hilangnya keberkahan waktu? Dari banyaknya kerusakan-kerusakan, kerusakan itu lebih banyak daripada kebaikan. Sehingga waktu terasa singkat, tidak ada barokahnya. Kurang barokahnya. Itu terjadi di zaman kita. Kapan? Kalau beliau hidup di pertengahan abad ke-7 menjelang abad ke-8, sekarang abad ke-14. Sudah berapa abad ini? Ya? Sudah 700 tahun yang lalu. Itu terjadi di zaman kita. Itu pendapat pertama tentang singkatnya waktu, perdekatannya waktu. Yang kedua, pendapat yang kedua, ya kata Syekh Yusuf Al-Wabil, ulama mengatakan bahwa Nanti ini akan terjadi, saya sudah katakan di pembahasan awal. Jadi hadis akhir zaman tanda-tanda kecil ini meliputi tiga yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan masih akan terjadi sebelum memasuki gerbang tanda kiamat besar. Nah, nah kata ulama, ya, kata Syekh Yusuf Al-Wabil, Berdekatannya zaman yang kedua pengertiannya yaitu nanti di zaman munculnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Ya. Munculnya Imam Mahdi itu akan merubah keadaan. Keadaan yang rusak, ketidakadilan, keserakahan, kesemenang-menangan hilang semua. Diganti dengan kemakmuran dan itu sudah menjadi janji Allah. Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat ke ke-55. An-Nur 55 dalam hadis pun dikatakan hadis tentang priorisasi. Ya. Lima fase. Bahwa nanti di akhir zaman fase yang kelima semua terbunuh khilafatul ala bin Hajir rasidah, ya ta'umul ardu ya. setelah berkuasanya empat fase yang terakhir fase keempat itu fase mulkan jabriyah raja-raja diktator jadi seluruh ulama peneliti ahli hadis mengatakan fase keempat itu berkuasanya raja-raja diktator inilah zaman ini. Seluruh ulama peneliti ahli hadis mengatakan seperti itu. Fase sekarang ini berkuasanya raja-raja, diktator, penguasa-penguasa diktator yang disebut di hadis pulkan Jabriyatan. <clears throat> Dan sekarang menuju menuju diambang memasuki fase kelima, Inilah yang bikin takut orang kafir. Orang kafir takut sekali kalau khilafah sekali lagi akan tegak. Ini bukan kata saya. Saya bisa bertanggung jawabkan di hadapan siapapun. Saya bertanggung jawabkan. Ayo kita diskusi. Ayo kita buka. Hari ke internet. tahu dengar sendiri apa katanya orang kafir. Jangan kata saya. Saya akan tunjukkan. Bagaimana ketakutan orang kafir menjelang khilafah itu tegak? Ya maaf, maaf bukan khilafah sekarang, bukan khilafah isi. Ya maaf. Ya. Takut mereka. Ya. Jadi akan muncul khilafah akan kembali memimpin. Ya. Akan merubah Imam Mahdi nanti. Imam Mahdi itu namanya disebut Rasulullah menyebut namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Tapi nanti kajian tentang Imam Mahdi itu nanti panjang sekali. Nah, berdekatan zaman, pengertian yang kedua nanti itu terjadi di zamannya berkuasanya khilafah atau munculnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Di mana keadaan yang rusak akan berganti menjadi baik, keadilan itu merata, kemakmuran itu terjadi di mana-mana gitu. Ya. Sehingga orang yang tadinya merasakan ketidakadilan, kesemenang-menangan, keamburadunan dalam waktu yang sangat lama, kemudian dihadapkan dengan perubahan zaman, berganti dengan sebaliknya keadilan, kemakmuran yang terjadi, sehingga kebaikan-kebaikan yang ada itu dirasa singkat. Karena lamanya, karena lamanya hidup dalam ketidakadilan, dalam kesewenang-wenangan. Sehingga kebaikan yang dirasakan di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa itu, kebaikan itu, uh, zaman itu terasa singkat. Kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan itu baru terjadi pada saat itu. Keadilan baru terjadi. Di mana sebelumnya mereka hidup di waktu yang sangat lama. Dalam kondisi ketidakadilan. Itu yang kedua, makna berdekatan dengan zaman. Sehingga orang merasakan itu kebaikan itu oh, sebentar gitu. Yang ketiga, berdekatan dengan zaman itu kali ini menurut Harun Yahya. Ya, seorang ilmuwan dari Turki yang nama aslinya Adnan Oktar. Harun Yahya mengatakan berdekatan dengan zaman itu yaitu munculnya fenomena adanya transportasi-transportasi di zaman sekarang ini kata beliau termasuk adanya ini alat-alat komunikasi kalau dulu orang di Bima ini mau ke Jawa, mau belanja, zamannya orang-orang tua kita dulu, bapak-bapak kita, nelau laut lojang, sebulan baru kembali lagi ke Bima, atau paling cepat mungkin 15 hari. Untuk. Ya. Kalau hari ini barangkali bisa bisa bisa PP mungkin mungkin. Paling tidak dua hari sudah kembali pulang. Ya. Kalau dulu orang pergi haji berbulan-bulan, masih gampang kapal. Ya, berbulan-bulan baru tiba di Mekah. Tapi sekarang nggak sampai sehari. Berapa jam ke Mekah? Hah? sepuluh jam berdekatannya zaman karena adanya sarana-sarana transportasi, adanya HP. Ya. Kalau dulu kita mau belanja ke Jawa harus pergi ke Jawa, sekarang nggak perlu mainkan jari saja. Pasar online, tetap terkirim barang ini ini harga berapa transfer datang. Dekat kita nggak kemana-mana. <laughs> Tadinya harus ditempuh dengan jalan lama dulu ya sebulan bahkan setengah bulan. Ini kata Ibnu ya. Yang terakhir pengertian berdekatannya zaman ya sebagai tanda salah tanda kecil dari kiamat yaitu terjadi secara hakiki, secara yang sebenarnya. Waktu itu singkat sekali. Baru ah, maghrib bisa. Baru subuh enggak lama zuhur. Sempit sekali. Ya. Yang keempat, pengertian yang sebenarnya. Zaman betul-betul sudah mepet singkat. Wallahu alam. Ini komentar para ulama. Jadi tanda-tanda salah satu tanda yaitu berdekatannya zaman. Dan ini sekarang sudah kita lihat dan kita bisa rasakan. Ya, jamaah muslimin dan allah dua saja ya. Jadi yang tadi banyaknya orang yang menginginkan kematian itu tanda dari kiamat. Yang kedua berdekatannya zaman zaman itu semakin dekat. Wallahualam sahabat. Allah kita sambung lagi pekan depan. Nah, tadi ya memang hari ini ada terjadi gerhana e, bulan ya. Jadi di antara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yaitu melaksanakan sholat gerhana bulan. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Kalau sholat gerhana bulan, sholat susu. kita calor,